Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-wahidil ahad al faradil samad Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad Wassalatu wassalamu ala man ismuhu Fis samai Ahmad Wa fil ardi ismuhu Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin dan tak pula yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para keluarganya, para sahabatnya para tabi'in dan para tabi'atnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafa'ah khusus dari beliau nanti dia yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin Baik dalam agenda kegiatan Majelis Ramadan yang penuh berkah ini setiap sore kita terbiasa mengikuti kajian Madrasah Ramadan dengan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اذكروا صلاة على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajika wa adimi sultanik Subhanaka la nusi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali atas kemudahan dari Allah, kemurahan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membuahkan ilmu yang mudah untuk kita amalkan Allah semoga memudahkan kita mengamalkan ilmu dan kelak mengumpulkan kita dengan para ulama para aulia dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita langsung Nah. mungkin ada hmm, halaman berapa tandanya seharusnya dikasih halaman yang ngasih tanda sampai di mana ah, tidak ada tandanya ini yang ngasih tanda dikasih nomor kasih halamannya dong kalau ngasih tanda tidak ada halaman ah ini suruh ngasih halaman siapa ini yang nulis anak Ben sofah kam sita wa wal khamis ayyukasima awqata Layliah. Ah, sadis. Wasadis قال المصنف رحمه الله قال شيخ العلامة الشيخ هاشم أشعري رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال والسادس أن يقلل الأكل tidak enak santri langsung mengkeret nih untuk menuntut ilmu hendaknya kata beliau yukallilul akla ayukallilal akla ngurangi makan tolong dapur kasih tak dengar nih bagian dapur biar ngurangi makannya santri ini lah kemarin yukasimu aukota kemarin kita baca yukasimu aukoti ini yukasimu aukota jamak taksir aukota ayukul lilal akla mengurangi makan wasyurba minum fa inna syiba karena yang namanya kenyang itu yamna'ul minal ibadati <laughs> ngurangi ibadah menghalangi ibadah kalau kenyang itu biasanya langsung ngantuk wa badan akan menjadikan badan itu berat kalau berat badannya itu akhirnya menjadi malas wa min fawaidihi wa min fawaidi killatil akli termasuk faedah daripada sedikit makan tadi adalah sihatul badani bikin sehat dan memang betul makan itu kalau sudah tidak karu-karuan makan tidak diatur, makan banyak terus makan ujung-ujungnya adalah tua sebelum waktunya ini kata dokter begitu biasanya kalau ada orang berpenyakit langsung yang disalahkan pola makan pola makannya dulu waktu masih umur 25 sampai 35 waduh semua rumah makan dikunjungi sekarang belum 50 semua rumah herbal dikunjungi <laughs> bingung penyakitnya sebabnya akal sehatul badani wa daf'ul amradi al badaniyati dengan mengurangi makan itu justru membuat sehat fa inna sababaha fa inna sababaha sebab itu semuanya penyakit kathratul akli karena makan banyak wa kathratus syarabi wa kathratus syurbi banyak minum kama qila seperti yang diceritakan ini dari kitab-kitab kesehatan zaman dulu yang dinukil kitab-kitab tip zaman dulu dikatakan fa inna da'a fa inna daa aktsaru ma tarahu aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarabi fa inna daa sesungguhnya penyakit aktsaru ma tarahu banyak yang kamu lihat adalah yakunu adanya min at-ta'ami wasyarabi dari makanan dan minuman apalagi minuman-minuman yang Masya Allah di dalamnya adalah tidak tahu obat-obat segala macam Allah yarham ada anak santri setelah masuk rumah sakit rupanya gara-gara konsumsi satu minuman kemasan itu sehingga ginjalnya yang hancur makanya jangan mudah beli minum-minuman kemasan kecuali jelas minum air putih luar biasa wasihatul kulubi nah, kemudian ini wasihatul kulubi ini balik kepada sebelumnya faedahnya daripada mengurangi makan di antara dengan kurang makan itu mengurangi makan itu buahnya adalah sihatul qulubi minat tughyani wal batari selamat sah, sehatnya hati dari sifat pembangkangan dan kesombongan pembangkangan wal bator itu penolakan kepada kebenaran sifat tughyan bangkang bator itu menolak hati yang menolak kebaikan itu bator wasihatul qulbi wa minat tughyani wal batari selesai kemudian ada penjelasan kata beliau kata Syekh Hashim walam yura ahadun minal awliya'i tidak pernah terlihat satupun dari para wali-wali wal a'immati wal ulama'i para imam-imam dan ulama al-akhyari yang dikatakan mereka itu ulama baik-baik yattasifu au yusofu dia itu disifati bikathratil akli jadi nggak ada kisahnya kalau untuk menyanjung ulama misalnya Imam Nawawi seorang alim besar karena apa ini itu ditambahi ujung-ujungnya karena banyak makan nggak ada wala humida bihi dan ada ada dalam sejarah itu seseorang itu disanjung karena dia banyak makan tuh gak ada para ulama-ulama besar itu yang jelas kayak Imam Nawawi Masya Allah dengan kesabarannya dengan segala kekurangannya malah dijadikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah berpuasa karena beliau hanya bisa makan kurma saja jadi makannya sehari hanya sekali maka dilakukan makannya setelah waktu isya maghrib buka dengan air sahur dengan air habis isya baru makan wa innama tuhmadu yang akan mendapatkan sanjung adalah kuth ya, wa innama dan sesungguhnya tuhmadu kathratul akli banyak makan itu akan disanjung banyak makan itu akan disanjung jika terjadi minat dawabi dari binatang kita binatang piaraan ternak oh sapi makan banyak baru bangga itu Wah, ini makan banyak nanti gemuk sebelah allati la taqil yaitu binatang-binatang yang tidak berakal wala wa tursadu lil amali yang hanya digunakan untuk bekerja membaca dan yang lainnya jadi yang disanjung karena makanan hanya binatang saja manusia bukti akan disanjung karena banyak makan apalagi santri santri kalau banyak makan mengurangi kemudahan mereka untuk mendapatkan ilmu susah menghafalnya ada yang berhujah uya kalau saya lapar nggak konsen ini gimana ya sekarang belajar dari dengar Syekh Hashim Ash'ari baik wasabi'u yang ketujuh ayu'a ah, khidha nafsahu bil wara' la'alla sawab bukan yu'akhid yu'akhid itu sepertinya semoga ini yang benar kelihat, kelihatannya secara bahasa bukan yu'akhid kalau yu'akhid itu rabbana tu'akhidna ya Allah jangan hukum kami ini kalau yu'akhid ayyakhudha nafsahu bil mar' mengambil ya'khudha bukan yu'akhid ayyakhudha la'alla sawab kalau salah ada kalau salah di kelemahan kami secara makna bukan yu'akhid kalau yu'akhid itu menghukum menghukum dirinya dengan warok lah harok bukan hukuman ya ya'khud nafsahu bil warok hendaknya membawa ya'khud membawa dirinya bil warok untuk warok wal ihtiyati dan berhati-hati fi jami'i sya'nihi dalam segala urusannya wa yataharra dan menjaga al halala wa yataharra itu menjaga dan berhati-hati al halala untuk makan yang halal min ta'amihi dari makanan-makanannya al halala mengambil yang halal min ta'am fi ta'amihi dari makanannya wa syarabihi minumannya makanannya minumannya libasihi pakaiannya maskanihi wa maskanihi tempat tinggalnya sebab keharuman menjadikan jauh dari Allah menjadi sebab doa-doanya tidak dikabul harapannya tidak dicapai ada seorang laki-laki ashaf Akbar rambutnya itu berdebu compang camping dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sudah seolah-olah memenuhi syarat badannya compang camping menunjukkan ketawatuan di hadapan Allah menengadahkan tangan sebab dikabul doa menengah dan ya Rob, oh ya Rob ilhah doanya serius tapi tidak dikabul doanya oleh Allah kenapa anna yustajabu lidalik. bagaimana akan dikabul oleh Allah Kenapa? Malbasu malbasuhu haram wa makaluhu haram wa mashrabuhu haram makanannya haram minumannya haram bajunya haram bagaimana doa akan dikabul biarpun dia doanya nangis-nangis nggak dikabul oleh Allah karena keharaman sama penuntut ilmu juga begitu maka hati-hati wahai penuntut ilmu, jangan ngentengkan gosok sandal temanmu. Ada sebagian pondok sudah biasa saling menggosok. Yuk kita gosok gosopan yuk. Enggak benar, ada yang kecewa menjadi sebab ilmu tidak masuk. Makanya belajar susah. Pakai bajumu sendiri, makan jatahmu sendiri. Minum jatahmu sendiri, pakai sandalmu sendiri. Jangan pakai sandalnya orang lain kalau nggak punya sandal lapor nanti tak belikan sandal <laughs> nggak punya baju saya kasih baju nanti kalau pakai bajunya orang lain gurumu mengajarimu agar dapat ilmu engkau telah membuat hijab antara engkau dengan ilmu ada orang nggak pernah peduli dengan keharuman di pondok lab lab lab lab tuh masya Allah ada nasi kelihatan wah nasi nganggur nggak ada yang punya memang <laughs> Memang kita hidup di tengah hutan. Nggak ada lagi kecuali dia. Ini yang mau sebab warok di sini penting sekali. Jadi itu nur. Penurul la yuhda lil Ilmu Allah tidak akan di, ilmu Allah tidak akan diberikan kepada itu orang-orang yang dengan keharuman ahli maksiat. Hati-hati wahai anak-anakku semua para santri. Dan para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Haram. Keharuman menjadikan penghalang mungkin dapat ilmu iya dia bisa menghafal tapi manfaatnya itulah yang hilang ilmu bisa didapat orang nggak sholat saja bisa menghafal kok orang kafir juga bisa menghafal ilmu tapi tidak manfaat na'udzubillah wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi dan harus berusaha halal jami'i ma yahtaju ilaihi dalam segala hal yang ia butuhkan apa yang ia butuhkan pulpennya, pensilnya, bukunya, kertasnya jangan engkau membaca wahai para santri kecuali bukumu sendiri kecuali di perpustakaan yang bebas siapapun boleh membaca tapi kalau ingin membaca bukunya orang lain harus dapat izin secara khusus kalau ingin pakai pena orang lain harus izin hati-hati Gak susah kalau kita patuh dengan petunjuk-petunjuk orang-orang mulia seperti ini. Ini petunjuk dari Syekh Hashim al Ashari, Syekh Hashim Ashari. Itu itu petunjuk mudah dapat ilmu. Karena ilmu beliau ambil juga dari gurunya, dari gurunya begitu seterusnya. Liyastani qalbuhu agar hatinya menyala, hatinya derang, terang, hatinya menjadi benderang. Wa yasruha liqabuli al-ilmi agar layak untuk mendapatkan ilmu wa nurihi dan nurnya ilmu wa naf'idihi dan kemanfaatan ilmu akan dapat nurnya nurnya ilmu akan dapat ilmu yang manfaat wa may wa yambahi dan boleh lahu ayastamila rukhasa bolehlah mengambil sesuatu yang dimudahkan oleh Allah rukhsah kemurahan-kemurahan waktu bepergian itu melakukan kosor tapi ingat fi mawadhiha indal hajati boleh rukhsah itu boleh rukhsah itu kita ambil ini kenapa kok pesan khusus Syekh Hashim ini sebab ada santri ini yang sudah mulai pinter itu membaca kitab fikih cari yang gampang-gampang untuk seenaknya sendiri nanti seenaknya sendiri hilang warak wah sholat jamaah nggak wajib aja kok ngapain capek-capek wah ini tersesat dia termasuk nanti urusan rukhsah sholat jumat ini itu ini bahaya sekali sebab banyak orang penyakit kayak gini biar dianggap oleh yang lainnya lebih pinter dia mengambil pendapat-pendapat lemah ditampilkan, dihadirkan untuk debat dan seterusnya kalau ingin mengambil rukhsah ambil, boleh bukan dilarang mengambil rukhsah kemurahan-kemurahan yang Allah berikan di dalam syariat ini ada pendapat lemah jamak wah enak sholat jamak terus di pondok nih karena ini ada pendapat nih kan di fikih Pikir jalan macet itu kan bu ya ini anggap saja macet nih ngantri di toilet hmm, enaknya sendiri ini wah kacau ini indal hajati ilah waktu ada keperluan saja kalau tidak seorang penuntut ilmu harus yang paling senang dengan amalan-amalan ibadah-ibadah wujudi syababiha dan harus ada sebabnya jangan seenaknya sendiri fa inna Allah memang sesungguhnya Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu memang dalam urusan rukhsah boleh kita mengambil karena Allah senang kalau memang rukhsah itu kemurahan kayak jamak kosor dan sebagainya jika memang sudah memenuhi syarat Allah senang yang nggak benar itu kita mencari-cari yang enak semaunya sendiri akan tapi ketahuilah para penuntut ilmu hendaknya semakin semakin hati-hati semakin hati-hati asalkan jangan sampai masuk wilayah was-was hati-hati itu penting sekali wathaminu yang kedelapan ayyukallil isti'mal al-mata'imi hendaknya mengurangi menggunakan mata'im ini adalah hal-hal yang menjadikan makan itu semakin banyak mata'im itu adalah segala sesuatu yang menjadikan nafsu makan berkembang terus alitihya min asbabil baladati sebab itu bikin bodoh ah, betul juga ya sekarang kan ada isu wasanya apa itu penyedap rasa itu kan bikin bikin bebel beneran ini wadok fil hawas hilang kepekaannya anggota tubuhnya sudah nggak peka penyakit nasi ketufah al-khamid seperti apel kecut wal bakila bakila itu jenis makanan kita di sini hampir tidak bakila itu adalah makanan dari daun yang bisa dimakan bijinya bisa dimakan akarnya pun bisa dimakan wasyurbil khol cuka minum cuka maka dalika mayukthiru istimaluhul bulghama dan semua makanan yang kalau kita gunakan yukthiru memperbanyak al bulgham dahak dahak itu membuat bebel al muballid al muballid lidzihni bulgham dahak menjadikan dungu al-dhihin pikiran lidzihni kecerdasan hilang wal muthqila li badani menjadikan berat dalam badan ini hendaknya kita al mubalid muballid lidzihni selesai dan ya kita juga mengurangi min asbabil baladati eh, apa tadi min isti yuqallil istimal al mata'imi allati hiya min asbabil baladati wa tilhawasi katufahi kemudian dia lagi wal muthqilil badani menghindari hal-hal yang yuqallil al-muskila lil badani kita hendaknya mengurangi yuqallila istimala al-muskili lil badani yang menjadikan berat badan kita katrat kathratil albani banyak minum susu wassamaki makan ikan wa asbah wa asbah dzalika dan yang selain-selainnya baik Eh, ini kok berat banget kata santri ini wah ini menunya berubah nanti jangan-jangan pondok ini ya ini adalah untuk untuk untuk kesempurnaan dalam menuntut ilmu akan tapi kalau seandainya di, eh, kita sebagai oh, santri makan enak dan sebagainya tapi tetap ada kita tahu batas-batasnya jangan terus dituturi hawa nafsu bolehlah makan enak kalau nanti ada orang ngirim sate makanlah jangan ngirim ini makan dan zaman berubah ya zaman sekarang nggak makan enak nggak belajar nanti taib wayambahi taniba dan hendaknya menjauhi mayuritun nisyanya yang menjadikan sebab lupa bil khosiyati ini bil khosiyati itu khasiat ada sesuatu kalau kita melakukan maka menjadikan sebab kebebalan gitu maksudnya keakli athari su'lil far mem memakan sisa-sisa tikus ya wa al-wahil kuburi ini disebutkan juga oleh Syekh Zarnuci membaca tulisan di kuburan baca tulisan di kuburan menjadikan hafalannya lemah waddukhuli masuk bainah jamalaini makturaini ada Jamal onta lagi berjalan begitu lalu kita masuk di dalamnya melewati itu itu menjadikan sebab kebebalan wa ilqailkum malihayyan melempar kutu hidup-hidup nah, ini tidak tahu dari mana sumbernya seperti ini ya, kita dengar saja karena di kitab taklim taklim juga disebutkan sumbernya biasanya di ini diambil dari pendahulu-pendahulu dari orang-orang dari atibba tabib tabib zaman dulu tapi kalau kita lacak dari petunjuk-petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tapi mungkin ini adalah kalau kalau dari orang soleh kita anggap itu ilham ilham mungkin ilham mendapatkan suatu ilham ilham tidak harus kita ikuti tapi tidak harus kita menentang begitu karena ya mungkin saja baca tulisan kuburan habis waktu untuk baca tulisan kuburan ini Pak Haji Ahmad Haji Ali Haji ini ngapain kita iseng banget habis ini disebutkan seperti ini ya dihindari sajalah selagi tidak bertentangan dengan syariat kan begitu karena bisa jadi begini loh orang-orang soleh itu kadang-kadang juga men men menyambut kebiasaan orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat sampai kita pernah punya guru Singkiti Murtani itu kalau kita cara tentang kebiasaan orang tua kayak gini jangan ini jangan itu asalkan tidak ada keyakinan yang syirik yang keluar dari iman ya mungkin ini baik sampai alaikum bi ilmi ajaizi fa'il la'alla dhalika min ilmi Sayyidina Idris ya selagi tidak bertentangan dengan syariat omongan orang tua ya dengarlah jangan-jangan itu adalah ilmu yang diambil dari Nabi Idris <laughs> dari nabi-nabi yang syariatnya tidak tertulis mungkin dinukil cucu-cucunya ya jangan begini jangan begitu ya kayak itu jangan makan di pintu ya ya didengar aja oh, makan kok di pintu di meja makan kalau di pintu nanti kamu ketendang kan gitu ya itu. baik hal-hal semacam ini ini ditulis oleh Nuci dalam kitab Taklimu Ta'alimnya cuman waktu kita mencoba mengetahui apakah ada larangan dari baginda Nabi dan seterusnya kalau ngelempar kutu hidup-hidup itu memang nggak baik nanti pindah ke kawanmu bunuh baru dilempar anu gitu tulisannya orang soleh saya Zarnuji menulis malah ini kemudian banyak menukil hal-hal semacam ini cukup Wetasi yang kesembilan ayukallilan naumahu mengurangi tidur malam yalhaqhu dororun asalkan tidak menjadi sebab bahaya untuk dia kurangi tidur asalkan tidak menjadikan sebab bahaya sakit fi badanihi di dalam badannya wadihnihi dan kecerdasan otaknya jadi tidur pun tidak dilarang cuman ada batasnya dong sebab wa'tikul ladhi haqqin haqqoh badanmu pun harus istirahat tidak diperkenankan kalau kita minum obat anti tidur biar hafalannya selesai yuk nggak boleh waktu istirahat istirahat yang maksimal waktu menghafal menghafal yang maksimal Walezi fi finomihi dalam tidurmu tuh jangan lebih fil walai wal dalam sehari semalam ala tamani saat dari 8 jam kalau 8 jam itu sudah jam tidurnya bayi itu kan begitu cuman santri langsung hitung wah kurang gue ya di pondok ini langsung santri jalan jarinya itu 8 jam jam 11 tidur jam 3 bangun berarti masih 4 jam nah, akhirnya nambah di kelas nanti wah kacau ini nah, jangan 8 jamnya yang kamu baca yang kamu baca perkataan yang pertama mengurangi ti tidur oh, 8 jam itu adalah mi paling banyak sudah 8 jam itu itu orang paling banyak itu orang penyakitan itu kalau sehat ya jangan dong wawa thuluthus zaman sebab itu adalah sepertiga zamanmu Imam Ghazali Imam Ghazali ngajari kita ngitung-ngitung kalau seandainya tidurmu itu 8 jam dalam sehari umurmu berapa kalau seandainya umurmu 60 hari ternyata terbukti kamu itu tidur 20 tahun paham enggak tidur 20 tahun <laughs> umurnya 60 tahun sehari tidurnya 8 jam kan sepertiga waktu berarti seolah-olah dia tidur berapa 20 tahun hebat tidur 20 tahun fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala kalau ihtamala mampu haluhu keadaan orang tersebut secara kesehatan fisik secara kejernihan otaknya mampu akal minha kurang dari 8 jam faal nah inilah kau lakukan wahai para santri wala ba'sa ayuriha nafsahu kemarin yang kami ingatkan adalah ternyata Syekh Hasim Asari juga ya ngajak kita nyantai-nyantai jangan tegang-tegang terus lah belajar yuk kuancalang main di kebun main bola main apa-apa aja lah kejar-kejaran wala ba'sa nggak apa-apa ayyar ayyuriha nafsah untuk menghibur diri cari ketenangan jiwa ketenangan hati wa qalbahu hatinya wa dinahu pikirannya refreshing wa pandangannya tidak melihat kamar saja Ida kalla ida kalla jika capek syai'un min dalika semuanya tadi pikirannya ini capek oh, capek wa semakin lemah karena terus gencet hafalan ini ini bitanazzuhin wa tafarrujin dengan rekreasi nyantai fil mutanazzahati di tempat-tempat hiburan tempat-tempat nyantai tapi ingat yang halal dong masa ke pantai ngelihat aurat buang ilmu itu ya tempat nyantai yang sekiranya ya halal itu ya'udu ila halihi sekiranya bisa mengembalikan kepada kenormalan keadaannya tadi wala yadhi'u alaihi tidak tidak hilang maksudnya apa keadaannya itu semangatnya balik lagi tidak hilang sebab gini kalau orang dikencet terus anak itu dikencet terus karena kadang sumpah, sumpah putus asa hilang semangatnya sama sekali tapi di saat mulai ini ayo kita nyantai sesaat makanya libur itu penting seminggu sekali ada hari Jumat ya dua jam tiga jam wah ngapain aja gitu yang penting halal lah tidak haram kejar-kejaran main mainan main yang mendidik bukan main komputer bukan bukan bukan main HP bukan nah, ya, main HP kan main juga kan bukan itu main yang sehat kena matahari keringat dan seterusnya nggak apa-apa boleh kata Syekh Hashim Ash'ari wal asir yang ke sepuluh ayat trukal ishrota meninggalkan banyak bergaul kalau kita banyak bergaul belum waktunya jadi murid kok banyak bergaul susah belajar kenal ini kenal itu pergi sana pergi sini terus kapan belajar kita ini gambaran dulu tidak harus di pondok orang alim itu karena negara masih aman umat masih godaan tidak terlalu banyak jadi ada orang pulang pergi bisa menjadi alim karena di pinggir jalan nggak ada godaan kalau zaman sekarang mah kacau maka ini nasihat bagi orang yang menuntut ilmu jika di rumah banyak mungkin kalau kenalan sana sini ziarah sana sini bubarlah nggak jadi menuntut ilmu fa inna tarkaha mengurangi atau tarkaha meninggalkan banyak bergaul itu banyak kenalan sana sini min ahammi ma yanbahi li talibil ilmi ini paling pentingnya yang harus yanbahi li talibil ilmi diambil oleh penuntut ilmu cara yang harus diambil oleh penuntut ilmu mengurangi pergaulan la siyama khususnya bergaul li ghairil jinsi orang yang tidak satu satu tujuan al jenis itu jenis para penuntut ilmu kalau masih kenalan dengan penuntut ilmu mungkin sharing tukar ilmu penuntut ilmu banyak kenalan sama pedagang penuntut ilmu sama orang ini jenis itu jenismu jenis penuntut ilmu khususan ingkathuna la'ibuhu khususnya orang yang bukan makanya penuntut ilmu penuntut ilmu bergaul dengan orang yang suka main apa ya nggak bisa ketemu penuntut ilmu kumpul sama orang yang sukanya nonton film nonton ini tok setiap hari rusak kepengaruh atau bekerja nggak bisa akan kebawa pada akhirnya tidak jadi menuntut ilmu apalagi jika orang yang kita kita bergaul dengannya kawan-kawan baru itu adalah kathura laibuhu banyak mainnya wakolat fikrotuhu nggak cerdas cara berpikirnya nggak panjang ya main nggak karu-karuan main gaplek, main ini, main itu setiap hari, pagi dan sore itu catur nggak beres-beres, paling hebat caturnya main catur bisa menjadikan orang langsung alim caturan mulai dari pagi mulai jam habis maghrib sholat dia, Alhamdulillah habis maghrib langsung Isya balik lagi sampai jam 12 pun setiap malam begitu nah ini gimana bisa pinter Contoh nih. ini berarti cerdasnya nggak ada katanya catur mencerdaskan <laughs> buktinya dia nggak cerdas-cerdas kemarin itu caturan nggak beres-beres yang lain pada menghafal dia main catur misal itu ya fa inna sebab yang namanya karakter watak itu serok mencuri kita duduk dengan pemalas pemalas kita duduk dengan orang pelit jadi pelit tuh, betul duduk dengan orang pelit itu pelit itu nular anda berjalan dengan orang pelit anda berjalan dengan orang malas gimana malas tuh nular dia kita mau belajar ya, nanti aja lah ya istirahat dulu deh istirahat pun pakai hujah mending nanti fresh ya kita istirahat dulu nanti fresh kita belajar yang agak malam-malam bangun akhirnya iya betul juga ya eh tidur juga padahal dia malam nggak bangun juga memang pemalas dia banyak alasan ini pemalas pelit orang pelit nular anda seorang dermawan jalan sama orang pelit bergaul jadi kawan dekat biasanya kalau sama kawan saya ya makan makan bareng deh kue ini tak tahunya anda kumpul sama orang belit satu mobil saya di satu angkot satu bis atau kereta dia makan sendiri tidak dikasih saya uh, ya tidak apa-apa saya bisa beli nah, akhirnya besok beli jalan lagi sama dia yang kawan dekatnya beli makan sendiri nggak ngasih sama temennya akhirnya terbiasa sehingga besok kalau sama orang dia makan sendiri sudah biasa karena sudah belajar pelit dari ini eh, nular pelit itu makanya jangan duduk sama orang pelit orang pelit sendiri nggak seneng sama orang pelit <laughs> paling nggak seneng orang pelit sama orang pelit dia nggak seneng padahal dia yang nulari wafatul ishrati doyaul umri banyak bergaul itu penyakitnya musibah afatul ishrati bencana daripada banyak kawan waktu menuntut ilmu itu adalah apa dhayaul waqti dhayaul waqti hidayaul umri hilangnya umur bi ghairi faedatin tanpa ada faedahnya wa dhahabud dini bisa saja agama hilang karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik Idza kana ma'a ghairi ahlihi, jika bukan bergaul dengan ahli agama, kita bergaul dengan orang yang jarang sholat ketularan, kita bergaul dengan orang mabuk bisa ketularan, kita bergaul dengan orang maksiat ketularan. Fa ini ihtaja ila man yahsabuhu, kalau seandainya seorang penuntut ilmu perlu orang yang menemaninya, fa ini ihtaja jika memerlukan sang penuntut ilmu ilaman kepada orang yashabuhu yang menemaninya falyakun maka hendaknya temannya itu sahiban seorang teman solihan yang soleh tayyinan yang berpegang kepada agama takiyan yang bertakwa warian yang warok warok itu memilah dari yang halal jarang melakukan yang haram dari yang halal pun masih dipilah itu warian warok hati-hati zakian yang bersih perilakunya orang selalu menyanjungnya dia baik baik baik zakian kathiral khairi banyak kebaikan yang dilakukan qalila syarri sedikit kejahatannya hasanal muruati muruah punya punya punya punya menjaga wibawa tidak melakukan sesuatu yang menjadikan orang itu rendah muruah itu adalah wibawa kemuliaan yang menjadikan orang tersanjung itu tapi ada orang contoh contoh muruah itu begini jika di sebuah kampung ada warung-warung-warung nggak baik maka kalau ada ustadz masuk warung nongkrong di situ sudah langsung dicap aduh kurang baik nah itu itu menghilangkan muruah dan masalah muruah ini biasanya disesuaikan muruah itu adalah uh, eh, hilai eh, wibawa wibawa kemuliaan hilangnya kemuliaan wibawa kemuliaan kemudian pengen cari kawan lagi apa tadi qalilal roti yang enggak gampang ngedebat ada orang kerjanya debat aja ada di dalam sekolah itu mesti ada orang-orang gayanya begitu eh yang punya penyakit suka debat itu penyakit nggak bagus ada orang kalau ada debat sama temannya nggak enak kita pernah menemukan orang begitu ajib sampai semuanya di debat sak kamar di debat semuanya itu setiap ini pasti ribut urusan apa saja debat ini penyakit itu model jadi kiai pun kiai mendebat tapi nggak ada baiknya maka kawanmu hendaknya qalilul mum, qalilul mumarati yang sedikit debatnya dan temanmu adalah innasiyadzakkar kalau nasia nasia itu penuntut ilmu kalau kamu in nasita in nasia jika sang penuntut ilmu itu nasia lupa zakar maka sahabatnya tadi mengingatkannya wa in zakar kalau orang yang menuntut ilmu masih ingat dengan kebaikan maka teman itu aanah akan menolongnya in nasia zakar wa in zakar aanah in nasia zakar yang pertama tasydid kaf in nasia zakaroh ay eh, dhakarahu huwa wa in dzakara aanahu kalau dzakara yang kedua nggak pakai tasydid yang kedua jika ingat kita ingat kebaikan teman kita maksudnya gini teman kita adalah orang yang di saat kita lupa kebaikan dia karena mengingatkan kita kalau kita masih ingat dengan kebaikan a'anana dia bantu kita untuk melakukan kebaikan al-babu thalithu bab yang ketiga fi adabil muta'allimi ma'asyekhihi bab penuntut ilmu murid ma'asyikhi dengan gurunya wafihi di sini ada itna asyara naw'an 12 macam minal adabi tata krama al awwalu yang pertama yambahi seyukianya hendaknya kita ambil ini hendaknya litolibi bagi penuntut ilmu ayukaddiman nadhra an-nadhar an-nadhara yukaddiman nadhara menggunakan akal pikirnya memilih belajar itu jangan hanya browsing internet ketemu guru ndak gunakan akal nazar mikir dulu wa yastakhirullah wa yastakhirullah istikharah setelah itu mengetahui dulu ustadz ini yang akan aku belajar dengannya bagaimana keadaannya akhlaknya ilmunya ini baru istikharah fiman di dalam beristighfar kepada Allah minta dipilihkan oleh Allah fiman di dalam memilih orang yang yakhudul ilma anhu orang yang akan ia ambil ilmu darinya maksudnya mau ngambil guru minta petunjuk dari Allah wa yaktasibu husnal akhlaki dan orang yang akan dia mengambil akhlak darinya lah kalau gurunya nggak berakhlak bagaimana masih ingat pepatah guru genjeng berdiri murid kencing berlari benar itu jadi kesalahan ini gurunya tidak memberikan contoh gimana bisa baik muridnya maka kita ingin mengambil ilmu akhlak yang baik dari seorang guru maka lihat dong gurunya wal adaba kita ingin mengambil adab dari guru tersebut wal yakun dan hendaknya in amkan sebisa jika memungkinkan selagi masih banyak mimman thabatat ahliyatuhu harus tahu betul bahwasanya guru yang akan kita jadikan guru yang akan kita ambil ilmu darinya itu thabatat telah terbukti ahliyatuhu keahliannya di dalam mengajar dia punya ilmu dia punya cara mengajar dia punya masa depan dia punya gambaran dia punya program tahu kita kalau mau belajar seperti itu itu kalau memilih guru watahakkakat syafaqatuhu dan terbukti dia punya kasih dan cinta dan alhamdulillah waktu kita belajar dengan guru luar biasa kita punya guru kasih dan cintanya kepada muridnya luar biasa dimulai dari guru di kampung kami Kiai Haji Imron Mahbub lalu kita pergi ke Habibana Hasan bin Ahmad Baharun beliau sangat melihat murid bukan sebagai murid saja seperti anaknya Syafaqohnya baru ke Yaman ke Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun sama seperti anak melebihi bahkan syafaqah punya kasih sayang kepada murid merindukan muridnya sukses bukan sekedar orang berkumpul dengan beliau enggak kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bahrun tidak akan mengirim santrinya kecuali ke tempat yang dia yakin tahu benar tempat itu tidak akan kau pergi kemana saja boleh nak oh enggak kemana kau diingatkan maka yang mengikuti beruntung yang berjalan dengan otak dan hawa nafsunya sesat beliau memohon kepada Allah minta kepada Allah milih berapa kali dapat tawaran untuk masukkan anak santrinya kemana Nggak, ntar dulu saya belum belum melihat di sana saya Allah yarham semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau nah ini pendidik sampai waktu kita belajar diantarkan setelah komunikasi dengan guru kita di Yaman kita belum kenal dengan guru kita kecuali hanya mengantarkan waktu di Indonesia Habib Abdullah diantarkan ini lo muridku syafaqah kita bukan anaknya akan tapi beliau menganggap seperti anak lah itulah guru lah sekarang belajar ngawur gak ngerti bagaimana browsing lewat internet gara-gara bangunan mewah Keterikatan itu penting sekali antara guru dengan murid dan itulah keran yang akan mengucurkan ilmu yang manfaat. Ada ikatan batin, bukan sekedar ikatan otak. Itu kan pendidikan yang kita ambil di kampus-kampus seperti itu. Yang penting belajar ilmu biarpun kurang ajar sama guru, bahkan gurunya nggak sujud pun nggak ada masalah. Kemudian <laughs> tidak ingin cari berkah, itu saya dapat ilmu, faham. Makanya unik belajar ilmu iman dari orang yang tidak beriman. <laughs> kan model sekarang ini dia sehat tidak. pilih dulu kata beliau. Siapa dia? Wa muru'atuhu orang yang menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan dia itu tidak terhormat. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan, bukan wibawa kesombongan. Wibawa itu di negeri kita ini artinya sombong sih. Oh, wibawa bukan. Menjaga dari hal-hal yang sekiranya menjadi dipandang oleh orang rendah karena tidak sesuai dengan akhlak Nabi ya kita di nongkrong di mana main biliar haram enggak? enggak maka saya main biliar misalnya jedar-jedar di tempat ini secara fikih kan tidak haram tapi nggak sesuai dengan martabatnya seorang seorang ustadz misalnya itulah muruah menjaga dia wastaharat syanatuhu dan masyhur dia itu menjaga dari keharaman menjaga matanya menjaga dari hal-hal oh, itu yang mengobrol keharaman di depan santrinya na'udzubillah wakana dan hendaknya guru tersebut kita mendengar paling tidak dari orang dari mulut ke mulut setelah kita mencari informasi ahsana baik takliman dalam mengajar ahsana ta'liman paling bagus di dalam mengajar wa ajwada tafhiman bagus orang terbagus di dalam memahamkan kepada muridnya fa'an ba'dis salafi diriwayatkan dari sebagian para salafun soleh beliau berkata hadal ilmu dinun ilmu itu adalah agama kan kita belajar ilmu agama ilmumu itu adalah agamamu fangduru maka lihatlah amman ta'khud amman ta'khudhu dinakum dari siapa engkau mengambil agamamu milih sekarang ada program belajar ilmu agama dari orang nggak pernah sujud mengambil ilmu agama oh, dari orientalis itu bagaimana ini budaya sampai pulang ke negeri kita jadi dokter yang merusak agama Islam Islam ngaco begitu uang yang dia belajar agama dari kelompok orang yang memang benci kepada Islam sehingga um, ini umat Nabi Muhammad ini belajar dari orang yang memusuhi Islam pulang ke negeri ini rusak muncul Islam liberal dan sebagainya ini banyak mereka dari berguru bukan dari orang ahli sujud dia melanggarkan manhaj menuntut ilmu menuntut ilmu harus tahu gurunya itu siapa sambung sanatnya uh, sampai baginda Nabi SAW sanad fikihnya di mana, sanad akidahnya di mana, sanad hadisnya bagaimana. Itu masuk benteng keselamatan kita itu berguru tuh milih, jangan asal. Jangan hanya gara nanti disebutkan oleh Syekh Hasyim jangan hanya gara orang itu masyhur lalu kita belajar dengannya. Belum tentu. Masyhur itu kan bisa media. Orang Bahlul dikasih peci bisa masyhur kan begitu. Kan bisa saja begitu bahkan kita menemukan orang tersembunyi nggak pernah nongol di televisi nggak pernah ada di radio alimnya luar biasa waroknya luar biasa sangat takut kepada Allah luar biasa tersembunyi bahkan sebagian para ahli tarbiyah itu termasuk Imam Ghazali mengingatkan kalau kamu itu hanya ingin belajar saya nukil, saya ambil dari Imam Ghazali kalau ada orang belajar hanya mengambil dari orang-orang masyhur itu sebetulnya yang dikedikan kesombongannya yang digedekin kesombongannya menggedekin kesombongan ada nanti kita saya nukil dari Imam Ghazali saya lupa tempat di mana jadi pengennya wah guruku masyur dan sebagainya wah dia numpang kemasyhurannya nanti lagi-lagi pengen masyur, masyur syuhrah masyur itu fitnah sebagian para solehin takut sekali dengan dikenal kadang fitnah itu selamat di dia nggak selamat di anak selamat di dia dia bisa menjaga tapi anaknya merasa bapaknya masyur ya kemana-mana disaja oh anaknya ini anaknya ini wah rusak ini Masya Allah semoga Allah mengampuni semua ini baik Bertani yang kedua kita lanjutkan nanti insya Allah pada waktu yang akan datang ini nasihat dari Mbah Hashim Ash'ari tolong dengar para santri bukan omongan saya loh ya tadi nasihat Syekh Hashim Ash'ari beliau murabbi pendidik umat pendiri orkasi apa ormas terbesar di negeri ini makanya berpegang dengan cara menuntut beliau muncul ulama-ulama yang hebat-hebat soleh-soleh tapi kalau cara belajarnya melanggar dari dia makanya aneh kalau dari orang ngaku dari penerus perjuangan Mbah Hashim Asari belajar ilmu dari orang kafir ini bagaimana ini ilmu teologi, ilmu akidah dari orang kafir mana Mbah Hashim itu ngajari selamat makanya yuk berpegang ini makanya sengaja kami baca ini biar tahu khususnya orang yang mengatakan dirinya Nahdlatul Ulama manhaj cara belajar kita ini harus benar Oh, katanya orang Nahdlatul Ulama misalnya tak tahunya anaknya sekolah di tempat yang suka mengkafirkan anda ini bagaimana Wong sekolah NU nggak maju-maju lah. Kamu dong yang memajukan. Gara-gara anakmu di sekolah ke tempat lain yang maju sekolah lain dong. Ini kita kurang bangga dengan ini orang besar ini Mbah Hashim. Syekh Hashim Asyari orang besar, murabbi yang sesungguhnya. Pegang ini. berguru itu penting bukan sekedar orang isi otak tapi juga sambung hati dan orang besar di bawah tangan beliau dan beliau dididik oleh orang besar Pasya Syarin orang besar, gurunya, orang-orang besar ahli tarbiyah semuanya makanya masih berpegang bukan berpegang tentang kebe, bukan berpegang tentang tentang maksudnya berpegang dengan manhaj beliau cara beliau belajar akhlak beliau ilmu beliau akidah beliau itu kalau kalau ada orang NO punya akidah cocokkan saja dengan Bahashim kalau ngaku NO gitu loh selesai oh, orang ngaku NO tapi enggak enggak cocok dengan manhaj tarbiyahnya Mbah Hashim ini bagaimana berarti itu hanya orang pakai pakai nama, nama saja ngaku-ngaku ngikuti Mbah Hashim kan banyak orang ngaku-ngaku ngaku Islam kurang Islami ngaku NU nah jauh dari manhaj NU belajarmu di mana itu NU itu punya ulama-ulama ibaratnya NU ni NU nanti ada jadi kalau di negeri ini yang yang berjaya yang akidah benar bukan saja Nahdlatul Ulama ada di Lombok Nahdlatul Waton di Medan nanti Wasliyah itu masih berpegang secara asas masih berpegang dengan dengan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati maturidiyati wallahu a'lam bissawab baik syukur kata yang kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin amin ya rabbal alamin baik para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya bila kita memasuki sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah untuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Epi dari Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya mau tanya. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai bayi usia satu setengah tahun. Saat ini saya pengen sholat terawih di masjid, tapi saya takut anak saya nangis dan rewel. Terpaksa saya gak sholat terawih di masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat terawih bisa dilakukan di rumah sendirian dan berapa bilangan rokaatnya dan gimana caranya saya benar-benar butuh penjelasannya terima kasih baik sholat terawih itu adalah salah satu sholat sunnah yang disunnahkan dengan berjamaah jika anda bisa berjamaah di masjid dan terhormat bayi dibawa terhormat nggak ada masalah masjidnya besar nyaman boleh boleh anda bawa bayi anda biar anda membiasakan bayi anda membawa anak-anak ke tempat yang baik dan mulia akan tapi kalau ternyata bayinya rewel ada kan bayi rewel karena modelnya macam-macam kalau memang seperti itu anda bisa sholat di rumah sholat sendiri pun sah nggak ada masalah traweh sama bilangan traweh jumhur ulama empat madhab adalah 20 rakaat kalau anda pengen nambah seperti sebagian dari madhab malik 36 boleh <laughs> eh, karena bayinya sudah tidur lah alhamdulillah saya 36 rakaat boleh jadi pilihan anda antara 20 sama 36 selain bilangan itu boleh? ya boleh, 60 boleh Ramadan kok mau dikurang-kurangi bagaimana? Nah, kan ulama mengatakan antara 20 dengan 36 dan 60 dan 36 sama 20 itu juga bukan bilangan terawihnya Nabi sebab terawih Nabi bilangannya tidak ditentukan maka 20 rokat bukan bilangan terawih Nabi 36 juga bukan bilangan terawih Nabi delapan juga bukan bilangan terawih Nabi yang jelas Nabi itu kalau masuk Ramadan semakin giat maka kalau 20 rokaat itu memang bukan bilangan terawih Nabi tapi sunnah Nabi yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah seberapapun rokaat yang kita tegakkan di malam Ramadan itu sunnah Nabi 20 termasuk sunnah Nabi plus kenapa orang para ulama empat empat madhab kok ngambil 20 rokan karena 20 rokan itu diambil oleh Sayyidina Umar kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya sehingga yang mengambil 20 rakaat itu adalah mendapatkan sunnah Nabi menghidupkan malam Ramadan dan sunnah ur rasidin yaitu mengambil angka 20 maka Nabi Nabi sudah mengatakan alaikum bisunnati sunnahku qiyamul lail fi layali ramadan menegakkan ramadan dengan ibadah wa sunnatil khulafaur rasyidin dan sunnah khulafaur rasyidin Umar telah menentukan hitungannya Nabi tidak ada hitungannya Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat maka ini sunnah Sayyidina Umar enggak ada bid'ah di sini 8 tidak bid'ah 20 tidak bid'ah 100 pun tidak bid'ah ada pengen 1000 rakaat Masya Allah silakan baik anda tadi katanya bilangannya caranya biasa anda sholat dua dua dua dua kali sepuluh baru setelah itu anda witir boleh witir satu boleh tiga boleh sampai sebelas dua dua dua ganjil dua dua dua eh, kalau tiga ya dua plus ganjil dua rokaat dulu salam kemudian satu itu kalau witir langsung tiga anda males ada tahiyat lagi boleh anda sholat langsung tiga rokaat cuman di rokaat yang kedua nggak pakai tasyahud wallahu a'lam bisawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangin dari Hendra dari Palimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Ada keterangan tentang fadilah sholat terawih yang berbeda pada tiap malamnya, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Misal, terawih hari pertama menghapus dosa orang-orang mukmin atau mukminat yang terawih hari kedua begini hari ketiga begini dan seterusnya mohon pencerahannya apakah ini soheh terima kasih tidak ada riwayat tentang keutamaan hari satu hari dua hari tiga tidak ada yang jelas keutamaannya secara umum kalau orang manqama qama ramadhana imanan sabah, hadis Soheh. Soheh. man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi beribang barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kayak sholat-sholat baca Al-Quran imanan dengan penuh keimanan punya keimanan kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah ghufirallahu ma min dambih akan diampuni dosa-dosanya diampuni mulai kapan mulai hari satu sampai sepanjang Ramadan ini kalau hari satu pahalanya begini hari satu nggak ada ada riwayat bahwasanya tentang sepuluh yang pertama adalah pengampunan yang kedua adalah keritoan, yang tidak adalah pembebasan dari neraka itu ada riwayat memang kemudian sepuluh akhir Ramadan Nabi kiat ada tapi kalau hari satu keutamanya begini hari dua keutamaan begitu sepengetahuan kami tidak ada riwayat semacam itu kalau memang ada riwayat yang benar nggak akan ribut orang urusan bilangan traweh nanti yang <laughs> ini jadi nggak ada jadi sudah cukup riwayat bagi anda satu saja kebanyakan riwayat nggak ngamalkan nanti malah tidak karukaran satu saja mankoma romaldona itu tiga sebenarnya riwayat ini pertama mankoma romaldona imana waktu sabah yang kedua mansoma romaldona imana waktu sabah yang ketiga mankoma lailatul qadar imana waktu sabah itu sudah sangat cukup ghufirallahu ma taqaddam riwayat lain wa ma akan diampuni dosa yang lalu dan sebagian ada riwayat dosa yang akan datang sudah cukup itu tidak perlu kita mendatangkan riwayat-riwayat yang misalnya menjadi sebab perselisihan di antara kita. Khususnya satu begini, dua begini tidak. Tapi kalau sepuluh yang pertama ada tengahnya begini, itu ada riwayat, biarpun ulama ahli hadis memperdebatkan. Tapi sebagian mengatakan seperti Imam Al-Haythami sendiri mengatakan perawinya adalah perawi yang bisa dipakai jadi hadis tentang dibagi tiga pengampunan Allah, keriduan Allah dan pembebasan mereka itu masih ada ada yang membenarkan hadis-hadis tersebut wallahu a'lam bissawab cukup ya baik cukup kita tutup dengan doa jangan lupa majelis halaqah fajar besok pagi fikih zawiyah duha akidah jam 10.30 madrasah Ramadan seperti ini tafsir dan hadis setiap Sudan, Sabtu dan Ahad tetap berjalan buka bersama 17 malam 18 Ramadan atau 2 Juni dimulai pukul 16 jam 4 sampai buka kemudian makan malam kemudian sholat raweh di sini yang ingin bergabung berpartisipasi boleh langsung ke stand yang sudah siapkan atau rekening 7200420092 atas nama Yayasan Al-Bahjah dan termasuk siapapun yang ingin ikut andil dalam perjuangan di al membangun pondok pesantren dan yang lain sebagainya infak-infak dan sebagainya rekening tersebut 7 200 4 baik ini saja pendaftaran tafakuh santri tafakuh sampai 7 syawal pendaftaran santri tafid sampai 15 Ramadan pendaftaran SMP SMA ku masih dibuka saat ini SMA ku masih ada karena kemarin sudah full penuh akhirnya dibuka kembali pendaftaran SMP ku Al-Bahjah Cianjur SMP ini baru dibuka yang ingin menyekolahkan anaknya yang sudah nggak di sini kan sudah ditutup SMP-nya SMP di sini ditutup dan Al-Bahjah Buyut kayaknya sudah ditutup kalau sudah berarti masih ada dibuka lagi SMP Cianjur Al-Bahjah Cianjur sama sama pendidikannya juga sama yang ngurus juga sama cukup Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sayyidina muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh yang bisa membimbing kami menjadi sebab keselamatan kami jauhkan kami dari guru-guru yang membawa fitnah ya Allah jauhkan kami dari guru-guru yang menjurumuskan ya Allah kami serahkan kepadamu wahai zat yang maha kuasa kami tidak akan mampu memilih secara benar yang sesungguhnya hanya engkau yang bisa memilih ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon kami mohon ya Allah kirimkan kepada kami kawan yang baik kirimkan kepada kami ya Allah keluarga yang baik Dan kami mohon jaga ya Allah Berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan Keistiqomahan dalam ketaatan Keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan Ya Allah Ramadan Kami berada di bulan mulia Bulan agungmu Maka kami mohon jadikan kami di bulan ini Ahli qiyam dan ahli siam Dan ahli laylatil qadar Dan kami mohon ya Allah jadikan kami termasuk minal aidina wal faizin orang yang kembali dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang ya Allah kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah keluarga kami saudara-saudari kami ya Allah jaga mereka ya Allah keluarga kami dan para santri ya Allah dan semua yang belajar belajar bersama kami yang mendengar suara ini yang menyaksikan acara ini kumpulkan kami kelak dalam kemuliaan ya Allah di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad dan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang menjadi sebab kami mudah beramal dan amal kami terima ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin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 كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف